Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 Hijriah bertepatan dengan 1 Januari 2024 Masehi. Kita melanjutkan pembahasan tentang atau kita sudah masuk di Kitabul Iman dari Sahihil Bukhari yang kita telah menjelaskan tentang definisi iman, inda ahli sunnatil jamaah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam bukhari pada Kitabul Iman ini maka beliau sebutkan di awal permulaan Kitabul Iman kata beliau bahwa al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus ini adalah uh, definisi iman indah ahli sunnatil jamaah dan ini ijma' ijma salaf dan kita telah sebutkan kemarin ya dari para imah yang menukil adanya ijma ini demikian pula eh, para imah yang diriwayatkan dari mereka pendapat ini yaitu qaulun iman adalah qaulun wa amal demikian pula Al-Bukhari rahimahullah memiliki sekian guru seribu guru lebih yang semuanya tidak, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam masail i'tiqad di antaranya bahwa iman adalah qaulun wa amal yazid wa yanqus dan Al-Bukhari dalam menulis Sahih Al-Bukhari ini beliau tidaklah meriwayatkan dalam menulis hadis tidaklah beliau menulis hadis kecuali dari para guru beliau yang menyatakan iman qaulun wa amal dan beliau tidak menulis dari yang mengatakan iman hanya qaul. Naam ya ikhwan, al-iman qaulun wa amal yaitu qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ya. Al-iman itu qaulun wa amal, yakni qaul meliputi apa? Qaulul qalbi wal lisan, amal meliputi amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Qalul qalbi yang dimaksud adalah tasdiquhu wa ikraruhu wa ma'rifatuh. Ini qalul qalbi. Ikrar dan tasdiq dan ma'rifahnya ini adalah qaulul qalbi. Nah, qaulul lisan adalah al-iqrar bisyahadatain, an-nutqu bisyahadatain. Al-iqrar bisyahadatain bin nutqi bihima ma'al qudrah adalah mengakui syahadatain, menyatakan syahadatain disertai an nutku kalau dia mampu berucap. Ya. Kalau dia mampu berucap, tidak mengucapkan syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia kafir statusnya. Sehingga dia harus mengakui, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah disertai an nutku kalau dia mampu mengucapkannya, mampu berkata. Ini qaulul lisan. Taib sehingga iman adalah qaul. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Iman pula amal. Ya. Amal di sini meliputi amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Amalul qalbi adalah ibarat an wa iradatihi wa qiyadihi. Maksud yang dimaksud adalah gerakan, kehendak dan ketundukan hati. Apa saja amal qalbi di antaranya ikhlasul amal, al-ikhlas. Ikhlasul amal lillahi wahdah, ada amalul qalb. Wa mahabbatuhu wa ta'zimuhu wa khasyatuhu wa tawakkul alaih. Demikian pula amalul qalbi adalah cinta, mengagungkan, khusyuk kepada Allah dan tawakal kepadanya. Nah, dan membenci amal ataupun siapa saja dan apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga amalul qalbi dan masih banyak lagi amalul qalbi. Amalul qalbi tak sekedar tumaknina tu, tumaknina fil qalb, namun di sana ada harakah, harakatul qalb. Ya, sehingga cakupan amalul qalbi sangat luas. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, ikhlas, mahabbah, tawakal, khauf, roja dan masih banyak lagi. Ya. Sehingga amalul qalbi itu kita hanya bisa menyebutkan contoh-contohnya. Ya, membatasinya kita nggak bisa karena sangat luas cakupannya. Di antara amalul qalbi Allah, Allah taala mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian memang orang-orang yang beriman. Tentu saja al-khauf tempatnya di qalbu. Sehingga khauf termasuk amal qalbu. Ya, amal hati. Nah, dan Allah Ta'ala menyebutnya di sini, memberi namanya dengan iman. In kuntum mukminin. Jika kalian memang orang beriman, ber, maka takutlah kepadaku. Sehingga iman itu amal, amal kalbu juga. Adapun amal lisan, maka kira tilawatul Quran, ya juga al-azkar, al-amru bil ma'ruf wa munkar, ad dan yang lainnya, hadza amal lisan. Ada pula yang berikutnya amalul jawareh. Salat, saum, haji, ruku, sujud dan yang lainnya. Ya. Adahu. Taib ya ikhwan. Nah, ulama salaf itu secara umum menyatakan bahwasanya iman itu kaulun wa amalun yazid wa yanqus. Sehingga iman adalah qaul wa amal. Yang ini redaksi mayoritas dan kebanyakan salaf dan ini bila ijma. Ya. Maksudnya qaulul qalbi wal lisan apa apa namanya am, iman adalah qaulul qalbi wa amal afwan yang menyatakan iman adalah qaulun wa amal maka yang maksudnya adalah qaulul qalbi wal lisan kemudian amalul qalbi wal lisan wal jawarih diriwayatkan pula dari salaf yang agak sedikit melengkapi yang ini enggak tidak ada perbedaan sebenarnya hanya memperjelas saja. Ada menyatakan kaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Ucapan dan amalan dan i'tiqad untuk menegaskan i'tiqadul qalbi karena khawatir eh, nggak uh, difahami dari si, hanya sekedar qaulul qaulun wa amal nggak difahami i'tiqad. Walaupun sebenarnya sudah masuk yaitu bahwa kaul masuk badannya qaulul qalbi. Namun karena khawatir nggak difahami ini maka sebagian menambahkan qaulun wa amal wa i'tiqad. Ada yang menyatakan qaulun wa amalun wa niyyah. Qaulun wa amalun wa niyyah. Karena amal itu akan bernilai kalau disertai dengan niyyah. Ada yang melengkapi pula qaulun wa amalun wa niyyatun wa tiba'us sunnah. Iman adalah qaulun wa amalun wa niyyatun wa tiba'us sunnah. Karena amal tidak akan diterima tanpa niat dan demikian pula tidak akan bermanfaat kecuali kalau mengikuti as-sunnah. Ya. Dan ini semua sekali lagi tidak berentangan karena apa? Semuanya sebenarnya bisa diwakili hanya dengan apa? qaulun wa amal. Karena qaul wa amal itu mencakup seperti yang sudah kita terangkan di atas tadi. kaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Hanya sebagian ulama yang menambahkan itu hanya ingin memperjelas dan mempertegas saja. Esensinya adalah tetap pada qaulun wa amal. Uh, Su'ila Sahal bin Abdullah At-Tasduri tentang iman, faqala qaulun beliau di uh, eh, Sahal bin Abdullah At-Tasduri ditanya tentang iman, apa iman itu? Maka beliau menjawab qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah. Iman adalah ucapan, amalan, niat dan sunnah. Lianal iman idza kana qaulan bila amal fahuwa kufur. Karena iman kalau sekedar ucapan tanpa amal maka dia kufur. Masih kafir. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niat fahuwa nifak. Karena adapun kalau dia kaulan wa amal namun tanpa disertai niat maka dia nifak. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyatan bila sunnah fahuwa bid'ah. Dan kalau dia sudah kaul, amal dan niat namun tanpa sunnah maka dia adalah bid'ah. Tapi ya ikhwan itu ta'bi e, seputar beberapa ibarah salaf yang di situ ada tambahan dan yang ber, yang di, yang dimaksudkan dengannya penegasan dan memperjelas. Menegaskan dan memperjelas. Wa tetap sekali lagi apa? Semuanya bisa diwakili dengan bahwa iman itu qaulun wa amal. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Yang sekarang muncul pembahasan itu, yang ini pembahasan yang dimunculkan oleh kelompok Haddadiyah dari kalangan pengikut Fali Al-Harbi dan yang lainnya. Ya, mereka menyatakan bahwa harus ada dalam ta'rif itu jinsul amal. Ya, jinsul amal. Ya, mereka menyatakan bahwa jinsul amal itu salah satu rukun dalam ta'riful iman, dalam definisi iman. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang baru, nggak dikenal di kalangan salaf. Salaf, walaupun kita cari, semuanya menyatakan kaulun wa amal. Ya. Cari-cari lagi, cari terus, cari terus. Ada tambahan-tambahan tadi yang fungsinya apa? mempertegas sama memperjelas saja kaulun wa amalun wa niyah kaulun wa amalun wa atiqat kaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah ini semua tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan jinsul amal ya jinsul amal tidak ada nah dan ini sangat berbahaya karena mereka bermaksud dengan menyatakan ini ya itu adalah uh, ingin melemparkan tuduhan terhadap ahlus sun, ulama ahlus sunnah sebagai murjiah. Barang siapa yang tidak memasukkan jinsul amal kata-kata jinsul amal dalam ta'riful iman bagi mereka adalah murjiah. Demikian. Sehingga mereka dengan ini uh, ingin membidik para ulama ahlus sunnah di zaman ini khususnya. Karena memang demikianlah misi dan visi utama al-kelompok Haddadiyah itu adalah justru membidik, menjatuhkan dan menyerang para ulama ahlus sunnah itu sendiri. Para ahlus sunnah sendiri. Bukan mereka tidak menyerang ahlul bid'ah. Mereka tidak pula menyerang orang-orang kafir. Tapi yang mereka jadikan sasaran adalah para ulama ahlus sunnah untuk mereka jatuhkan, untuk mereka celah, untuk mereka caci maki habis. Termasuk dalam masalah iman. Sehingga Syekh Albani menjadi korban. Syair Rabi juga dinyatakan demikian. Kenapa? Ya, salah sebabnya karena tidak mau memasukkan Eh, jinsul amal pada ta'riful iman. Padahal kata-kata jinsul amal baru mereka yang memunculkannya. Kata-kata jinsul amal juga tidak ada dalam tidak pernah diucapkan oleh para salaf dalam ta'riful iman. Ya. Karena itu Syekh Rabi ketika membantah mereka, wa ana araftul iman bima arrafahu bihi salaf. Aku memberikan definisi iman sebagaimana definisi yang disampaikan oleh para salaf. Wabayantu madhabal murji'ah. Ya. Dan aku juga menjelaskan batilnya madhab murji'ah alladzina yudkhiluna al-amal fil iman. Ya mereka murji'ah itu tidak memasukkan amal dalam bagian iman. Ya. Karena murji'ah menyatakan amal bukan iman, bukan bagian dari iman. Sementara alusunah menyatakan Iman adalah qaulun wa amal. Ya, demikian. Kemudian kata Syekh Rabi, walam ajid man dzakara jinsal amal fi ta'rifil iman dan aku tidak mendapati adanya penyebutan jinsul amal atau ada ulama yang menyebutkan jinsul amal dalam ta'riful iman. Nah, fas'aluka hal as-salaf alladzi lam yudkhilu lafdha jins fi ta'rifil iman yakunun murji'ah indak? Maka aku tanya kepada kamu sekarang. Apakah para salaf yang mereka tidak memasukkan lafaz jins di ada kata-kata jinsul amal dalam ta'riful iman kemudian mereka menjadi murjiah menurutmu ya. maka jika kamu membidik para ulama sekarang di masa sekarang yang menyatakan iman qaulun wa amalun tidak menyatakan iman wa jinsul amal enggak tapi menyatakan qaulun wa amal. Ini sesuai dengan redaksi ta'riful iman menurut salaf. Ya. Nah, kamu menuduh ulama sekarang yang nggak mau menyatakan jinsul amal sebagai murjiah. Padahal ulama tersebut menyatakan qaulun wa amalun sesuai persis sesuai dengan redaksinya para salaf. Nah, jika demikian, para salaf tidak menyatakan jinsul amal, maka menurut kaedahmu berarti apa? para salaf itu pula murjiah. Karena kamu menyatakan barang siapa yang tidak menyatakan jinsul amal dalam ta'riful iman maka dia murjiah. Maka kalian menuduh ulama sekarang dengan sebagai murjiah gara-gara ini. Maka berarti konsekuensinya kalian pun menuduh para salaf sebagai murjiah karena para salaf tidak memasukkan kata jinsul amal dalam ta'riful iman. Barakallahu fikum. Nah, ini perlu Anda sampaikan karena ini pembahasan uh, penting ya dan beredar di kalangan salafiyin ya dan menjadikan pertentangan persisian di antara mereka gara-gara syubhat ini yang ini adalah syubhatnya kelompok haddadiyah ya kemudian berikutnya adalah pembahasan lagi muncul pembahasan amal itu apakah syartus sihah ataukah syartul kamal ini juga pembahasan yang dimunculkan oleh kelompok haddadiyah baru ini ya baru-baru ini atau akhir-akhir ini saja muncul. Apakah naam uh, amal itu syaratus sihah ataukah syaratul kamal? Mereka menyatakan amal itu syaratus sihah. Berarti kalau enggak ada amal sama sekali, maksud mereka itu berarti apa? Kufur gitu. Nah, padahal ulama menyatakan apa? Bahwa satu yang pertama pembahasan ini enggak ada di kalangan salaf Apakah amal itu syaratul kamal ataukah syaratus siha? Ini satu. Yang kedua, tayyib pun mau dibahas, maka para ulama melinci ya, bahwa amal itu ada yang merupakan syaratus siha, ada yang merupakan syaratul kamal. Ya, ada yang merupakan syaratus siha, ada yang menyatakan ada yang merupakan syaratul kamal. Ya, sesuai dengan apa amal yang dimaksud. Ya. Begitu. Kalau amal yang dimaksud adalah tauhid, maka itu syartu sihah. Nah, barang siapa meninggalkan tauhid, mengamalkan syirik, maka hilang imannya. Tapi ada yang merupakan syaratul kamal. Ya. Nah, itu kata Syekh Rabi, ya. Bahwa Syekh Albani menjawab di salah satu jalsah ya, menjawab pertanyaan dan aku ketika itu hadir kata Syekh Rabi maka Syekh Rabi uh, Syekh Albani menjawab bahwa minal a'mal ma huwa syartus sihah wa minha ma huwa syartul kamal ya, di antara amal itu ada yang merupakan syartus sihah ada pula yang merupakan syaratul kamal apa maksudnya syartus sihah syarat sah tidaknya iman ya kalau syaratul kamal itu sah syaratnya itu adalah syarat kesempurnaan iman atau bukan gitu. Maka saya merinci ada amal yang merupakan syarat sihah sehingga kalau nggak ada maka iman berarti tidak ada. Ada merupakan apa? syaratul kamal itu. Sehingga kalau amal nggak ada maka hanya mengurangi kesempurnaannya tidak sampai menghilangkan imannya. Apa contohnya? yang merupakan syaratus siha al-amal allati min syurutis siha kamahabbatillah. Ya, contohnya adalah cinta kepada Allah. Ini syurutus siha. Ya, wa tawakkal alaih. Ya, ini amal kalbu ini kan. Sudah kita terangkan tadi. Amal, ini amal. Ya. Kalau nggak cinta kepada Allah, maka dia kehilangan amal dan ini syaratus siha. Ya, atau bertawakal kepada selain Allah, maka ini kehilangan syaratus siha. Ya. Dan ada pula uh, minal amal ma syartul kamal. Ada pula yang merupakan syartul kamal seperti amal-amal jawarih. Nah, yang itu adalah syartul kamal yang amal jawarih yang merupakan syartul kamal. Demikian pula Al-Allamah bin Baz rahimahullah ditanya. Ya. Amalul jawari hal tu'tabar kamalan lil iman am tu'tabar kasihatil kasihatin dil iman. Amal jawari itu apakah merupakan uh, syarat sempurna pada iman ataukah dia syarat sihah? Ini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, al-a'malul jawari fiha ma huwa kamalun lil iman wa fiha ma tarkuhu munafil lil iman. Nah, ya kawan. Sehingga di antara amal itu ada yang merupakan syartus sihah, ada yang merupakan syaratul kamal. Kalau syartus sihah maka menghilangkan iman itu sendiri. Jika tidak ada maka menghilangkan iman itu. Adapun kalau syaratul kamal maka jika amal itu tidak ada maka akan mengurangi kesempurnaan iman. Lalu kata beliau kata Syekh bin Bas, "Wasawab anna saum yukammil al-iman." Yang benar bahwa saum itu menyempurnakan iman. As-sadaqah min kamalil iman. Demikian pula sadaqah. Itu di antara kesempurnaan iman. Wa tarkuha naqsun fil iman wa fil iman. Maka meninggalkannya itu mengurangi dan melemahkan iman. Ya, wa maksiat. demikian pula maksiat. Amma salat fa sawab anna tarkaha tarkaha kufrun akbar. Adapun salat maka menurut pendapat yang benar ya, meninggalkannya adalah kufur akbar. Nas'alullah salama nas'alullah al-afiyah. Demikian kata beliau. Beliau menyatakan fasawab ya menurut pendapat yang benar karena memang di situ ada khilaf dengan kalangan ulama. Ulama ahlu sunnah sendiri. Ya, khilaf di kalangan ahl, ulama ahlu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa tarkus sholah itu belum tidak membuat kufur. Tapi ada yang menyatakan kufur. Ini khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah sendiri. Terjadi perbedaan pendapat. Fala kulihal kembali ke masalah apakah amal itu syaratus sihah ataukah syaratul kamal maka ada amal yang merupakan syaratus sihah ada pula amal yang merupakan syaratul kamal Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah kata beliau wa syumuluhu li hadhil asya' al-arba'ah bahwa iman itu mencakup empat hal ini yaitu qaulul qalbi wal lisan amalul qalbi wal jawarih meliputi empat ini la yakni annahu la yatimmu illa biha tidak berarti iman itu enggak ada kecuali dengan empat-empatnya harus lengkap bal qad yakunul insan mu'minan ma'a takhalluf ba'dil a'mal nah bahkan bisa jadi seorang mukmin itu adalah seorang yang beriman walaupun ada amal yang tidak dia lakukan ada sebagian amal di antara beberapa amal yang takhallafa, yang tidak ada. Ya. Lakinnahu yang yunqisu iman yang kusu imanuhu. Hanya saja dia berkurang imannya. Biqadri mana min amalihi. Sesuai dengan kadar berkurangnya amal dia. Ya. Sehingga ya ikhwah, kata beliau, qad bal qad yakunul insan mu'minan. Terkadang bisa seorang bisa menjadi mukmin walaupun dengan ketiadaan sebagian amal. Ya, sehingga ada amal yang apa? Yang merupakan syartul kamal, enggak semuanya syartus sihah. Hanya saja perlu diingat. Amal itu yang yang merupakan syartul kamal itu apa? Kalau dia berkurang maka imannya berkurang. Ya, sesuai dengan kadar amalnya. Semakin amalnya berkurang, semakin pula imannya berkurang. Barakallahu fikum. Ayol ikhwar rahimani warahmakumullah. Al-Imam bukhari al-Lataqah ulama muhaddis ahli hadis al-allamah min al-jahabidah. Beliau sangat uh, seorang alim yang sangat mutamassik bil kitabi wa as-sunnah. Ya, sehingga beliau ayol ikhwah Naam dalam Eh, Sahih al-Bukhari ini kitab sahihnya ini menunjukkan termasuknya beliau terhadap Alkitab was sunnah. Termasuk beliau adalah membantah para ahlul batil yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini dalam Kitabul Iman ini beliau menegaskan prinsip ahlus sunnatil jamaah sekaligus dengan ini beliau membantah dua kelompok menyimpang ya dua kelompok ekstrem yang menyimpang dari jalan kebenaran menyimpang dari uh, prinsip ahli sunnah sunnatil jamaah karena memang dua kelompok ini menyimpang al khawarij mengatakan bahwa iman itu kaulun wa amal nah barang siapa yang meninggalkan amal maka dia kafir secara mutlak Artinya barang siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Nah, tidak ada iman sama sekali. Ini kelompok Khawarij. Ada pula kelompok Mu'tazilah, mirip dengan Khawarij, masih satu kubu dengan Khawarij. Dia menyatakan pelaku dosa besar itu keluar dari iman, namun tidak sampai kepada kafir. Sehingga dia keluar dari daerah iman, namun tidak belum masuk ke dairatul kufur sehingga dia fi manzila baina manzilatain adapun menurut khawarij dia keluar dari iman masuk ke dairatul kufur sehingga dia kafir ini dalam di dunia adapun di akhirat khawarij dan mu'tazilah sepakat bahwasanya yang keluar dari iman ini adalah di neraka kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Nah, ini kelompok yang ekstrim. Kelompok pertama yang ekstrim yang menyimpang dari ahlu sunnatil jamaah yaitu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok al-wa'idiyah. Kelompok al-wa'idiyah. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab dalam kitabul iman ini membantah mereka. Kemudian kelompok kedua yang juga ekstrim yang Al-Bukhari juga membantahnya adalah kelompok Al-Murji'ah. Ya, kelompok yang Murji'ah Nah, yaitu yang mereka menyatakan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Amal itu bukan bagian daripada al-iman. Ya. Disebut murjiah karena mereka arja'a al-amal anil iman. Mereka mengeluarkan atau menunda amal dari bagian iman, tidak memasukkannya dari bagian iman. Ini murjiah. Nah, murjiah ini ada beragam. Nah, ada yang merupakan kelompok ekstrimnya yaitu murjiah jahmiyah. Murjiatul jahmiyah. Ya. Mereka menyatakan bahwa iman itu adalah ma'rifah. Semata-mata ma'rifah. Yang penting ma'rifah maka dia iman. Maka yul ikhwa rahimani wa kalau ma'rifah itu, kalau iman itu hanyalah ma'rifah, maka Firaun pun berarti mukmin karena Firaun tahu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis sekalipun. Iblis tahu Allah taala, kenal siapa Allah taala. Maka dia apa? adalah mukmin berdasarkan tarif al-Jahmiyah ini. Ya. Sehingga iman adalah bagi mereka ma'rifah. Ma Wal kufur adalah jahil kata mereka. Nah ini kelompok ekstrim murjiah. Ada lagi murjiah ash'ariyah. Murjiah ash'ariyah yang menyatakan bahwa iman itu tasdik saja. Tasdik saja. Nah, yang mereka dalam hal ini sang mirip dengan murjiah jabriyah. Apa murjiah jahmiyah. Murjiah ash'ariyah mirip dengan murjiah jahmiyah. Karena sebenarnya sama. Walaupun mereka mengatakan uh, iman itulah tasdik, maksudnya sama dengan Jahmiyah. Ya. Ada lagi yang ketiga, Murji'ah karamiyah. Murji'ah karamiyah ini menyatakan apa? Bahwa iman itu kaul saja, ucapan saja. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin, kamilul iman. Walaupun tanpa disertai qaulul qalbi, ya, tanpa disertai i'tiqadul qalbi nah, maka bagi mereka adalah mukmin kamil iman yang penting itu ngomong mengucapkan iman sehingga menurut tarifnya uh, murjiah karamiyah ini munafikun itu mukmin kamil iman kenapa munafikun menyatakan iman mengucapkan iman menampakkan iman ya walaupun mereka dan mereka tidak mengakuinya tidak ada i'tiqadul qalbi tidak ada qaulul qalbi tidak ada nah, tapi bagi mereka bagi karam, karamiyah ini mukmin kamil iman kenapa karena ta'riful iman menurut murjiah karamiyah iman itu adalah qaulul lisan imanlah qaul yakni qaulul lisan saja yang penting mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka dia mukmin nah ini hukum di dunia. Adapun hukum di akhirat gimana? Menurut Karamiyah, hukum di akhirat mereka finar karena munafik katanya. Maka ini sesuatu yang kontradiktif. Kif mereka menghukumi iman di dunia, namun di akhirat dinyatakan diazab di neraka kekal selama-lamanya. Maka ini sesuatu yang kontradiktif. Kemudian berikutnya adalah murjiatul fuqaha. Murjiatul fuqaha. Nah, ini yang dianut oleh banyak para fukoha ya, yang mereka uh, lebih dekat kepada sunnah sebenarnya. Namun mereka menyelisih alus sunnah dengan menyatakan bahwa iman itu hanyalah i'tiqad dan qaul. Amal bukan bagian iman. Semuanya sepakat, semua sekte-sekte murjiah tadi itu yang kita sebut murjiah jahmiyah, murjiah uh, asy'ariyah, murjiah karamiyah, dan murjiatul fuqaha ini sama amal bukan bagian iman. Hanya saja mereka bertingkat-tingkat. Kalau Jabriyah hanya menyatakan ma'rifah, itu iman. Sepakat, amal enggak, sudah sepakat semua. Amal enggak. Hanya saja apa? Kalau Jahmiyah, yang penting ma'rifah. Kalau menurut Asy'ariyah, tasdik. Tapi kalau Karamiyah menyatakan qaul. Nah, kalau marjiatul fuqaha, maka ini adalah apa? Iman itu hanya sekedar i'tiqad dan qaul lisan saja. Ini yang paling mending di antara kelompok-kelompok uh, murjiah. Murjiatul fuqaha. Nah, inilah yang sering kalau diitlakan kata murjiah maka dimaksud yang murjiatul fuqaha ini. Yang ulama sangat keras dalam mengingkari mereka. Ya. Karena mereka uh, sebagiannya uh, sunnah sebagiannya mengerti ilmu karena mereka fukoha hanya saja mereka tergelincir salah fatal di sini ketika menyatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Mereka menyatakan amal wajib min wajibatil iman. Ya. Mereka mengingkari barang siapa yang nggak beramal soleh. Nah, tapi masalahnya mereka tidak mau menyatakan bahwa amal bagian daripada iman. Sehingga ketika menyatakan ta'riful iman, mereka hanya mengatakan apa? Qaulun saja atau i'tiqadun wa qaulun saja. Amal bukan bagian iman. Wajib apa enggak wajib? Wajib beriman, beramal. Barang siapa beriman harus beramal. Ini kata mereka. Hanya saja bukan bagian dari iman. Maka Ahlu Sunnah menyatakan bahwa iman itu qaulun wa amal. Amal termasuk bagian daripada iman. Nah, di sinilah ya kawan, kalau diitlakan disebut kata murjiah, maka yang dimaksud murjiatul fuqaha ini seringnya. Tapi kalau yang dimaksud murjiah jahmiyah itu biasanya ada keterangannya murjiah jahmiyah atau langsung menyatakan jahmiyah begitu. Ya, seperti itu. Atau karamiyah, murjiatul karramiyah seperti itu. Atau langsung karramiyah. Tapi kalau dinyatakan murjiah gitu aja, maka seringnya yang dimaksud adalah siapa? Adalah uh, murjiatul fuqaha. Yang dimaksud adalah murjiatul fuqaha. <clears throat> Kemudian berikutnya adalah bahwa al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah qaulun wa amal dan iman itu bertambah dan berkurang. Nah, al hafid Ibnu Hajar menyatakan wa angkara dzalika akthar al-mutakallimin. Ya. Banyak yang mengingkari dari kalangan kebanyakan mutakallimin. Dengan alasan kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka berarti dia ragu. Ya, maka berarti dia ragu. Maka ini pernyataan yang tidak benar. Ya diingkari oleh para ulama diantaranya oleh An Nawawi rahimahullah ya karena terkait dengan keyakinan pun sangat tampak bahwa iman itu keyakinan itu atau etikat itu bisa bertambah dan berkurang berbeda-beda bertingkat-tingkat karena itu beliau katakan wal adhar al mukhtar anna tasdiq yazid wa yang bi kasratin nazar wa wuduhil adillah yang tampak dan ini yang terpilih bahwa tasdik itu juga bisa bertambah dan berkurang. Ya, dengan banyaknya apa? Sesuai dengan banyaknya melihat, melihat kepada dalil atau kepada ayat kauniyah wa wuduhil adillah. Demikian pula sesuai dengan perbedaan dalam jelas tidaknya adillah itu. Bagi yang wadih adillahnya maka semakin kuat keyakinannya. Tentu berbeda dengan orang yang belum jelas adilahnya, tingkat yakinnya akan berbeda. Ya. Walihada kana imanu siddiq aqwa min iman ghairihi. Oleh karena itu, kata beliau, imannya Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat dibandingkan keimanan selain beliau. Bihaitsu la ya'tarihi syubhah. Karena pada iman Abu Bakar enggak ada sama sekali syubhah, kerancuan. Wa yu'ayyiduhu anna kulla ahadin ya'lam anna ma fi qalbihi yatafadhal yatafadalu. Yang menguatkan hal ini bahwa setiap orang itu pasti mengetahui bahwa apa yang terdapat di dalam kalbunya itu bertingkat-tingkat. Hatta berbeda-beda, ya, berubah-ubah. Hatta innahu yakunu fi ba'dil ahyan al-iman a'zamu yakinan wa ikhlasan wa tawakkulan minhu fi ba'diha. Ya, sehingga dia bisa merasakan bahwa terkadang iman yang ada pada dirinya itu benar-benar dalam kondisi yakin yang sangat besar, ikhlas dan tawakal yang sangat kuat. Ya. Ini dia rasakan. Terkadang enggak. Terkadang tidak demikian. Misalnya kita ketika sedang sholat, ya. yang saat itu benar-benar kolbu kita hadir, ya, benar-benar kita khusyuk, maka kita merasakan ya, takutnya kita kepada Allah lebih. Ya, takutnya kita, ingatnya kita terhadap hari akhir lebih kuat. Ya, sehingga kita benar-benar dalam kondisi ikhlas bertawakal kepada Allah taala. Ya, menyebabkan kita hati ini konsen dan uh, mendorong untuk kita bermunajah, berdoa kepada Allah taala. Dan di situ benar-benar kita takut kepada Allah dan kita uh, merasa tidak akan berbuat maksiat kepada Allah taala sama sekali. Ya. Beda ketika kita pulang ke rumah kondisinya. Ya. Ketika kita menghadapi sesuatu problem dan sebagainya, kadang muncul lagi ucapan-ucapan, muncul emosi. Nah itu tentu berbeda kondisi ini. Ya. Ini dalam hal iman demikian pula dalam hal keyakinannya maka itu apa sesuai dengan kondisi yang terkadang berbeda-beda sesuai dengan zuhur al-barahin wa kasratiha Ya. Demikian pula eh, tergantung pada amal. Semakin seorang beramal ketaatan, maka semakin bertambah imannya. Hal senada juga dinukilkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Salah. Dan menukil dari sejumlah para imah ya, yang menyatakan ini bahwa iman itu kaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Demikian pula Al Imamul Hakim dalam manaqib Syafi'i ya, mengutip qala haddatsana Abu Abbas Al-Asam qala akhbarana qala akhbarana Rabi qala sami'tu Syafi'i yaqul al-iman qaulun wa amal wa yazid wa yanqus ya kata Imam Hakim abul Abbas Al-Asam telah menyampaikan kepadaku bahwa Ar-Rabi telah memberitakan kepadaku Kata dia mengatakan bahwa aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan iman itu qaulun wa amal bertambah dan berkurang. Ya. Abu Nuaim ya, dalam kitabnya al hilya juga meriwayatkan ucapan Asy-Syafi'i ini dari jalur Ar-Rabi' tadi sama. Dan di situ ada tambahan ya yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'siyah. Lalu beliau al Shafi membaca ayat wa yazdadal ladzina amanu imana. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Nah, ini ucapan Al-Imam Syafi'i selengkapnya. Ya, sehingga apa ucapan beliau? Al-iman qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Yazidu bit wayang wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lalu beliau membaca ayat, وَيَزْدَادَ amanu imana. Ini sangat penting kita sampaikan. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i di mana Al-Imam Syafi'i itu banyak pihak yang mengklaim sebagai bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab Syafi'i dalam hal fikih. Ya. Namun menyelisih Al-Imam Syafi'i dalam hal yang lainnya dalam masalah akidah, iman dan sebagainya. Ya. dahal jelas Al-Imam Syafi'i itu adalah di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah setelah itu menyebutkan beberapa ayat yang beliau berdalil dengannya, berhujjah dengannya untuk menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma imanihim. Agar Allah tambah. Agar bertambah iman mereka bersama imannya. Iman mereka yang sekarang. Artinya mereka sudah ada imannya. Namun bertambah iman itu. Ya, namun bertambah iman tersebut. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan pada mereka hidayah. Yang berarti bertambah iman pula karena dengan adanya hidayah, adanya barahin, maka semakin bertambah pula tasdik dan yakin. Dengan dengan itu bertambah imannya. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda dan Allah tambahkan kepada orang yang telah mengikuti petunjuk Allah tambahkan badannya petunjuk hidayah. Allah beri tambahan hidayah. Sehingga dengan bertambah hidayah berarti bertambah al-ma'rifah, bertambah tasdiknya, bertambah yakinnya, yang berarti bertambah pula imannya. samping bertambah amalnya. Karena karena itu membuahkan amal. Yang dengan bertambahnya amal pula, bertambah pula apa? Imannya. Nah. Wa qala ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum dan orang-orang yang telah mengikuti petunjuk maka Allah tambah padanya petunjuk itu hidayah tersebut wa atahum taqwahum dan Allah datangkan pada mereka ketakwaan mereka wa yazdadalladzina amanu imana dan bertambah orang-orang beriman bertambah keimanannya ya bertambah keimanannya wa qawluhu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana Ayat ini ayol ikhwah rahimani wa rahmikumullah adalah berkaitan dengan kaum mukminin dan kaum munafikin. Allah mengatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum mustabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijzan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun dan apabila diturunkan ya, satu surat, ya, apabila diturunkan satu surat, yakni Allah menurunkan surat dari Al-Quran, maka di antara mereka, ini orang-orang munafikin, mengatakan, Ayyukum zadat hadhihi imana. Siapakah di antara kalian yang surat ini menambah imannya? Maka Allah katakan, Fa'ammal ladhina amanu, fazadat hum imana, wahum yastabshirun. Maka orang adapun orang yang beriman, maka surat yang Allah turunkan tadi itu menambah iman mereka. Demikian ya, kan turunnya wahyu, turunnya ayat, turunnya surat dalam Al-Qur'an itu menambah iman kaum mukminin. Karena menambah ilmu, menambah ma'rifah, menambah yakin ya, sehingga menambah iman. Ya, menambah kaul, menambah amal. Maka bertambah pula iman. Wahum yastabishirun dan mereka merasa gembira. Ini kaum mukminin. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijzan ila rijzihim. Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit, maka surat yang turun tadi itu menambah ya. Najis di antara di, di atas najis mereka. Yani kekufuran, najisnya kekufuran. Ya. Justru menambah itu tadi wa matu wa hum kafirun dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir sehingga mereka Allah turunkan kebenaran Allah turunkan wahyunya maka maka mereka semakin ingkar sehingga semakin turun ayat semakin menambah ingkarnya mereka semakin menambah kekufuran mereka semakin bertambah najisnya mereka nah maka ayol ikhwah semoga Allah taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mukminin Allah berikan kepada kita hidayah Barakallahu fikum. Wa qauluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Dan firman Allah taala takutlah kalian <clears throat> yakni fakhshawhum ini berkaitan dengan ancaman orang-orang kafir ya Abu Sufyan dan tentara-tentaranya sepulang dari perang Uhud. Ya, sepulang dari perang Uhud yang mengancam kaum mukminin. Yaitu Allah katakan di surat Ali Imran, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Alladzina qala lahumun nas yaitu orang-orang yang yakni para sahabat, kaum mukminin, tentara-tentara tauhid yang manusia yakni Quraisy mengatakan kepada mereka, "Innan nas Qad jama'u lakum. Sungguhnya Quraisy, tentara-tentara itu sedang bersatu untuk menyerang kalian. Fakhshauhum, maka takutlah kalian kepada tentara-tentara atau ancaman kekuatan tersebut. Ya. Takutlah kepada mereka. Namun ternyata berita ini apa? Fazadahum imana. Justru menambah iman mereka. Mereka tambah yakin kepada Allah Ta'ala bahwa inilah yang Allah janjikan. Inilah yang Allah beritakan. Dan di situ pasti semakin genting keadaan maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kemenangannya. Karena itu mereka melanjutkan mereka mengatakan setelahnya waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Barakallahu fikum. Inilah kaum mukminin ya. Diancam, ditakut-takuti, ya justru ini membuat mereka semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah taala, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala semakin yakin akan kebenaran janji Allah taala sehingga apa? Itu justru menambah iman mereka. Wa qauluhu ta'ala wa illa imanan wa taslima. Maka itu tidaklah menambah mereka kecuali uh, keimanan dan ketundukan ya, ketundukan kepada Allah taala. Ayat ini ayat ikhwah rahimani wa rahmakumullah ikhwah yang ada di uh, Masjid Al-Hanif khususnya dan juga semua ikhwah yang mendengar kajian Sahih Bukhari ini ayat ini berkenaan dengan uh, kaum muslimin dalam perang Ahzab ya ketika mereka dikepung oleh semua kekuatan kufar yang bersatu padu mengepung kota Madinah untuk menghancurkan untuk menyerang dan menghancurkan Madinah semua kekuatan kufar bukan hanya suku Quraisy, tapi semua dikumpulkan bangsa kabilah-kabilah Arab semuanya dikumpulkan semua kekuatan yang anti kaum mukminin ya dikumpulkan digalang untuk bersatu menyerang kaum muslimin. Maka Allah katakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika kaum mukminin melihat ya Al-Ahzab itu tadi. Kelompok-kelompok bersatu padu menyerang kaum muslimin, mengepung mereka. Kalau mereka mengatakan, Hada, inilah. Ma wa'adana Allah wa Rasul. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Allah wa Rasulullah Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Allah enggak, Allah dan Rasulnya enggak berdusta. Benar dalam ucapannya, dalam janjinya. Ya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Sehingga hal itu justru menambah. Tidaklah menambah kecuali tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan keislaman mereka. Justru menambah keimanan dan keislaman mereka. Sehingga bukan mereka yang takut kepada para ahzab, para musuh-musuh itu. Bukannya mereka semakin kerdil nyalinya, semakin kecil nyalinya, semakin ciut nyalinya. Ya, bukan mereka lari tunggang langgang, justru mereka semakin menambah apa bertambah, semakin bertambah keimanan dan keislaman mereka. Barakallahu fikum. Inilah dan di sini ayat ikhwah menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tsumma syara al-musannif yastadillu lidzalika ayatin min al Qur'ani musarrihah biziyadah." Kemudian al-musannif yakni Al-Bukhari berdalil ya terhadap hal itu yakni bahwa iman itu yazidu wa yanqus beliau berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan secara jelas adanya bertambah atau tambahan iman. Nah, wa bisubutiha dengan pastinya dan terbukti bahwa iman itu bisa bertambah yasbutu al-muqabil maka terbukti pula lawannya. Fa inna qabilin li ziyadah qabil li nuksan daruratan karena setiap sesuatu yang bisa bertambah maka dia berarti bisa berkurang secara pasti sesuatu yang bisa bertambah maka pasti dia bisa juga berkurang maka kalau iman dinyatakan bertambah maka iman berarti bisa berkurang maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah dengan ini uh, tampaklah hujjah ya ahlus sunnah jamaah yang ditunjukkan oleh aliman Al-Bukhari di awal Kitabul Iman ini bahwa iman itu yazidu wa yanqus bisa bertambah dan bisa berkurang sebagai bantahan terhadap kelompok Al-Mu'tazilah apa kelompok al khawarij Al-Mu'tazilah di satu kubu dan kelompok Al-Murji'ah di kubu yang lainnya. Sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.